Nah. yaitu pembahasan yang telah kita bahas sholat duhur, kapan waktunya, dan juga kapan berakhirnya. Dan sholat duhur afdol segerakan Illa fi syiddatil har. Kecuali pada cuaca yang sangat panas sekali, maka disunahkan untuk diakhirkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam, "Idza shiddatil har fa'abdridu bis-shalah." fa inna syiddatal har min fa'i jahannam dari hadis siapa itu min hadis iman siapa sahabatnya idza shtaddal har fa'abridu bis salah hadis siapa Hah? Enggak. min hadis Abu Hurairah. Hadis apa? Abdullah bin Umar. Idza ishtadda al-har fa'amdiru bis salat. Ini hadis iman. Ha? Ha? إذا اشتد الحار فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من في جهنم Bukan hadis Abi Hurairah. Hah? Ibnu Umar Abi Hurairah. Ibnu Umar. Baik. Kemudian waktu sholat asar dan sholat maghrib juga sama telah kita bahas dan juga sholat isya. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke yang kelima yaitu sholat al-fajr. وقال حفظه الله تعالى صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني نعم <clears throat> يبدأ وقتها bahwa salat fajar dimulai waktunya bitulu'il fajr tsani dengan terbitnya fajar yang kedua Wayamtaddu ila tulu isyams sampai terbitnya matahari. Wa yustahabbu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu'ul fajr. Dan disunahkan untuk disegerakan. Idza tahaqqaqa tulu'ul fajr. Apabila sudah terbukti, sudah terlihat bahwa fajar telah terbit. Kenapa waktu sholat subuh disunahkan untuk disegerakan? Karena sholat subuh waktunya itu sebentar sekali. Sebentar. Sholat maghrib juga sama. Ketika sudah dikumandangkan adzan, kemudian disunahkan untuk disegerakan. Karena waktu sholat maghrib juga sama, waktunya sebentar sekali. Berbeda dengan sholat isya Nah, Nabi Alaihi Wasallam apabila sahabatnya telat, Nabi mengakhirkannya karena waktunya panjang. Nah, فهذه مواقت الصلوات الخمس allati faradahu Allah fiha. Dan ini adalah merupakan merupakan waktu-waktu salat lima waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan di dalamnya. Berarti sholat subuh, sholat fajar disunahkan untuk disegerakan. Sholat buhur juga sama disegerakan, illa kecuali apabila cuaca yang sangat panas sekali, maka disunahkan untuk diakhirkan. Sholat asar disunahkan untuk disegerakan. Sholat maghrib disunahkan untuk disegerakan. Sholat isya ini afdolnya diakhirkan apabila tidak memberatkan kepada makmum. Nah, sedangkan apabila memberatkan makmumnya maka disegerakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala hafizahullah taala fa alayka bitaqayyud biha maka wajib atasmu untuk komitmen di dalamnya. Nah, ini salat sudah masuk waktunya. Bihaitsu tusalliha qabla waqtiha. Dan janganlah salat sebelum waktunya. Karena sebagaimana yang telah kita bahas bahwa termasuk dari syarat sahnya salat adalah dukhul waktu. Masuk waktu. Wala yuakhiruha dan jangan mengakhirkannya Faqad qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Maka neraka wailah lil musallin orang-orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Ini merupakan ancaman bagi mereka yang lalai di dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil Neraka wail. Wail adalah nama dari neraka. Ada berapa neraka? Ada berapa? Man sayujib? Ada berapa nama-nama neraka? Surga ada delapan. Oh, neraka ada tujuh. Nah, nama-nama neraka yaitu di antaranya ini neraka wail. Fawailul lil musallin. Nah. Kemudian nama-nama neraka yang lainnya itu hutamah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla la yumbadanna fil hutamah." Hutamah juga sama termasuk dari nama-nama neraka. Kemudian nama neraka yang lainnya itu neraka hawiyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah ini juga sama nama neraka neraka hawiyah kemudian nama neraka yang lainnya itu neraka jahannam neraka jahannam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in sesungguhnya neraka jahanam adalah tempatnya mereka semuanya dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala orang musyrik kemudian nama neraka yang lainnya itu neraka jahim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa jahimu lil ghawin Kemudian nama neraka yang lain itu neraka Sakar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi ma salakakum fi Sakar." Nah, sakar termasuk dari nama-nama neraka. Kemudian Neraka yang lainnya itu nama neraka yang lainnya itu nama neraka Sa'ir. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sayaslawna sa'ira." Ini semuanya nama neraka. Nah, ada tujuh. Surga ada delapan. Paling tinggi itu surga Firdaus. Surga ada delapan. Paling tinggi nama eh, surga Firdaus. Nah, Nama neraka tadi ada tujuh, sebagaimana disebutkan. Wah surga ada delapan dengan dalil futihat abu. al jannah Samania dibukakan delapan pintu surga. Nah. Yang pertama yaitu surga Firdaus dalam surat Al-Kahfi, "Innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula kedua surga adn surga adn jannatu adnin tajri min tahtihal anhar yang ketiga surga na'im alladzina amanu wa amilu salihati fi jannatin na'im ini juga sama nama surga. Kemudian nama surga yang lain itu surga ma'uha. Nah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ma'wa nama surga. Yang kelima surga Darussalam. Allah yadu ila Darussalam. Salam. Nah. Yang keenam darul muqamah. Darul muqamah. Ini nama surga. Darul muqamah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, dalam surat Fatir, "Alladzina ahallana daral muqamah." Kemudian nama-nama surga yang lainnya itu Maqamin amin. Innal muttaqina fi maqamin amin. Kemudian yang delapan khuldi Kul adalika khairun am Jannatul Khuldi. Nah, berarti surga ada delapan nama yang paling tinggi surga Firdaus dan neraka ada tujuh yang diantaranya yang di sini sebutkan neraka wail fawailul lil musallin maka neraka wailah orang-orang yang lalai di dalam salatnya qala hafidhahullah ta'ala ay alladzina yuakhiruna as-salah an awqatiha yaitu orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya ancaman yang keras dengan neraka wain faqala ta'ala wa qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata ash الصلاة fa sawfa فسوف ghayya illa man taba na'am fa khalafa min ba'dihim na'am maka datanglah sesudah mereka nah, itu pengganti yang jelek khalfun adha'us shalah yaitu kelompok orang-orang yang menyia-nyiakan lalai di dalam sholatnya, wattaba'u syahawat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya syahwat fasaufa yalqawna ghayyah. Wasafa yalqawna yang dimana mereka kelak akan menemui kesesatan. Illa man taba kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Fama'na adha'uha akharuha an waqtiha. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwa makna adha'uha yaitu mengakhirkan dari waktunya فالذين يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله ساهيا عنها ومضيعا لها Orang-orang yang mengakhirkan salatnya Allah Subhanahu wa taala menamakan dengan sahian. Orang-orang yang lalai dari salatnya. Wa mudayyi'an laha, orang-orang yang menyia-nyiakan wa tawa'adahu bil wail wal ghi wal ghi dan Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan neraka wail fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun dan neraka wail lah orang-orang yang lalai di dalam salatnya Allah ancam dengan neraka wail wal ghi itu kesesatan sebagaimana ayat yang setelahnya fasaufa yalqauna ghayya orang-orang yang adha'us shalah menyia-nyiakan salatnya maka mereka akan menemui kesesatan Allah ancam dengan dua tadi dengan neraka wail dan juga dengan kesesatan wa huwa wadin fi jahannam Nah, wal adalah merupakan wadi lembah di Jahannam. Wa man nasiyaha aw nama anha tajibu alaihi al-mubadara ila qada'iha. Barang siapa yang lupa aw nama anha atau tertidur di dalam salatnya, tajibu alaihi al-mubadara ila qada'iha maka wajib atasnya untuk segera mengkodoknya Nah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi Wasallam, qala Shallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan atau nama anha falyusalliha idza dzakarha." La kaffarata lah ila dalik. Nah. Nabi alaihi Wasallam mengatakan, "Man nasiya salatan" Barang siapa yang lupa dalam salatnya, au nama anha ataupun tertidur Nah, falyusalliha idza dzakaraha maka salatlah ketika dia ingat. La kaffarata laha ila dzalik, tidak ada kafarahnya kecuali itu. Hadis ini hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini seseorang yang lupa atau tertidur. Tentunya hal ini dilakukan bukan dikarenakan sengaja, Namanya lupa adalah merupakan sifat manusia. Ataupun tertidur. Tentunya dengan tidak sengaja. Dan Nabi mengatakan yang lupa di dalam sholatnya ataupun tertidur maka dia sholat langsung ketika dia ingat. Karena tidak ada kafar kecuali itu. Yaitu langsung melaksanakan sholat. Jangan nanti. Nah, misalkan saya lupa belum sholat, duhur. Sudahlah nanti nunggu salat asar. Sekalian duhur dengan asar. Nah, Nabi mengatakan, idza Maka sholatlah ketika dia ingat. Nah, ketika dia lupa, udur. Tapi ketika dia ingat, sudah tidak ada udur. Langsung wajib bagi dia untuk sholat. Nah, walaupun waktunya telah lewat. Nah, walaupun waktunya telah lewat, dia ingat, ya Allah saya belum sholat luhur misalkan waktunya sudah lewat nah maka langsung dia melaksanakan sholat itu kafarahnya fatajibu al mubadarah li qada'is shalah al faitah ala al fawr Syekh Saleh taala mengatakan maka wajib al mubadarah wajib untuk langsung li qada'is shalah mubadarah untuk bersegera mengqadha salatnya yang luput alal fawr. Alal fawr yaitu segera, langsung. Jangan nanti nanti Wala yantadiru ila dukhulil ila dukhuli waqti shalah allati tushabihuha kama yadhunnu ba'd awam dan janganlah menunggu sampai masuk waktu yang sama sebagaimana yang dikira oleh orang-orang awam. Dia lupa belum sholat zuhur, sholatnya nanti keesokan harinya sekalian zuhurnya dua kali misalkan. Pada majus. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Fauzan sebagaimana yang orang dikira oleh orang-orang awam. Belum sholat zuhur lupa karena waktunya sudah lewat. Nah, nanti dia besok hari sholat duhurnya dua kali. Nah, karena sholat dua kali dalam satu waktu itu dilarang oleh Nabi Alaihi Wasallam. Sehingga seseorang yang ingat walaupun waktunya telah lewat, ingat. Maka langsung. Ketika itu laksanakan sholat dan jangan diakhirkan lagi. Wala yuakhiruha ila khuruji waktin nahi. Dan jangan diakhirkan sampai keluar dari waktu dilarang. Nah. Lupa belum sholat asar. Diakhirkan waktunya sampai nanti. Sampai ketika matahari akan terbenam. Baru dia sholat. Nah. Bal yusalliha fil hal. Akan tetapi sholatlah ketika dia ingat. Ini keadaan waktu itu. Ini pembahasan tentang waktu waktu waktu salat. Qala hafidhahullah taala. Yang kedua dari syarat sahnya sholat yaitu satrul aurah menutup aurat. Pembahasan waktu sholat telah kita lewati. Sekarang kita bahas ke yang kedua yaitu dari syarat-syarat sahnya sholat yaitu satrul aurah. Thaniyan satrul aurah. Yang kedua merupakan syarat dari sahnya salat yaitu satrul aurat. Waqala hafidhahullah taala wa min syurutis salat satrul aurat. Merupakan syarat dari sahnya salat yaitu menutup aurat. Wahia ma yajibu taghtiyatuhu yaitu wajib apa-apa yang diwajib untuk ditutup ketika sholat wa yuqabbahu zuhur dan terasa aib apabila tampak ini tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain wa yustahya minhu dan merasa malu apabila diperlihatkan kepada orang lain maka ditutup ketika sholatnya قال Allah Taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai bani Adam, khudu zinatakum ambillah." Pakailah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian memasuki masjid. Ai inda kulli shalah, yaitu ketika setiap salat. Pakai pakaian yang ada adabnya. Jangan pakaian yang bolong misalkan dipakai. Pakaian yang sudah satu minggu tidak dipakai, tidak dicuci, dipakai ke masjid. Orang lain merasa bau. Ini hal ini dihindari. Walaupun menutup aurat tetapi mengganggu orang yang lain. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan man yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu maka janganlah menyakiti tetangganya. Tetangga di sini baik tetangga rumah ataupun tetangga yang di pinggir salatnya. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam la yaqbalu Allah salatal haidin ay balitin ila bi khimar. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat haidin haidin di sini itu salat perempuan yang sudah balik ila bikhimar kecuali dengan penutup dengan kerudung ditutup. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanahu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanahu dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi kama fi Irwa. Qala Ibnu Abdul Barr ajma'u ala fasad salah man taraka thawbahu wa huwa qadirun ala al-ististari bihi wa shalla uryanan berkata Ibn Abdul Bar rahmatullahi taala alaihi Ibn Abdul Bar Al-Namri dalam kitabnya Tamhid ajma'u ini ijma para ulama ala fasadis salah man taraka thawbahu yaitu fasad salatnya rusak sholatnya orang yang meninggalkan ini tidak memakai tidak menutup bajunya tidak menutup auratnya wahwa qadirun sedangkan dia bisa untuk menutup aurat alas alas tistari bi di dalam menutup aurat wasalla uriana. dan dia sholat dengan telanjang maka sholatnya tidak sah telah meninggalkan syarat dari sahnya sholat yaitu ستر العورة نعم فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي خلوة على الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظ عوراتك إلا من زوجة إلى من زوجتك أو ما ملكت يمينك Berkata Fidahullah Ta'ala Fala khilaf fi wujubi satul aurat. Tidak ada khilaf dalam kewajiban menutup aurat Fis sholah Baik ketika sholat Wabi hadratin nas Baik ketika berkumpul dengan orang-orang Wafi khulwah Dan juga ketika dia menyendiri Alas sahih Menurut pendapat yang sahih Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam Ihfad aurataka illa min zaujatik au ma malakat yaminu. Ihfad, jagalah. Jagalah auratmu illa min zaujatik kecuali dari istrimu. Karena suami istri itu tidak ada batasan aurat. Suaminya boleh melihat aurat istrinya, istrinya juga boleh melihat aurat suaminya secara keseluruhan. Auma malakat yaminuk atau budak yang kau punyai. Nah, ini merupakan hadis dari hadis Muawiyah ibnu Haidah. Muawiyah ibnu Haidah al-Kushairi. Qala qultu aku berkata, aku berkata ya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata yaitu Muawiyah Qultu fa idza kana al-qaum ba'dhum fi ba'd. Ya Rasulullah, bagaimana apabila berkumpul dengan orang-orang? Di khalayak banyak orang. Nabi mengatakan, "Fa in istata'ta alla yara ahad fala yarayannaha." Nabi mengatakan jika seseorang masih mampu untuk mengupayakan menutup auratnya, maka upayakanlah. Maka upayakanlah untuk menutup auratnya. Faqala idza kana ahaduna khalian, bagaimana apabila kami menyendiri ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu ahqqu ayustahya minhu, maka Allah maka ia lebih pantas untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Wa qad samahu Allah kashfal aurah fahisha fi qalihi عن الكفار فإذا فعلوا فاهشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء Allah subhanahu wa ta'ala menamakan Orang-orang yang membuka auratnya Fahishah Dengan perbuatan yang tidak bermoral Membuka auratnya Fi anil kufar sebagian firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir, orang kufar, faida fa'alu fahishatan. Dan apabila mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang fahisyah, perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Mereka mengatakan ini adalah merupakan tradisi nenek moyang kami yang terdahulu ingin melestarikan eh, sesuatu yang telah dikerjakan oleh nenek moyangnya. Bahkan mereka mengatakan wallahu amarana biha, bahkan Allah yang telah memerintahkan kepada kami. Kemudian Allah mengatakan kul, katakanlah wahai Muhammad, Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kepada perbuatan yang fahisyah, Fahisyah. perbuatan yang tidak bermoral. Sehingga orang-orang yang membuka auratnya itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang fahisyah, yang tidak bermoral. Baik laki-laki ataupun wanita. Nah, wa kanu yatufuna bil baiti uradan. Orang-orang kufar pada zaman dahulu mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. din Mereka menganggap bahwa ini termasuk dari bagian agama. Nah, tawaf di Ka'bah orang kufar dalam keadaan telanjang. Mereka mengira bahwa itu adalah termasuk dari agama. Padahal itu adalah merupakan perbuatan yang tidak bermoral. Yang dimana Allah mengatakan faida falu fahisyatan. Wa qala fakashful aurah wa nadhr ilaiha yajurru ila syarrin khatir. Membuka aurat wa nadhr ilaiha dan orang lain melihat auratnya ini bisa menggiring seseorang, menyeret seseorang kepada kejelekan khatir yang bahaya. Nah, wa wasilatun ilal wukui fil fahishah merupakan pelantara fi wuku ila wuku'i yang bisa menjermuskan seseorang kepada perbuatan yang jelek yang fahishah wa hadmil akhlak dan juga bisa menghancurkan akhlak manusia nah, kama huwa musyahadun fil mujtama'ati al mutahallilah sebagaimana yang terjadi pada kelompok masyarakat yang mereka telah hilang kemuliaan-kemuliaan mereka, mereka hilangkan dengan membuka auratnya. Wa hudimat akhlaqiyatuha dan mereka hancurkan dari akhlak-akhlaknya. Naam. Fantasyarat fiha ardilah dan menyebarlah kejelekan-kejelekan, merajalela keburukan-keburukan wa udimat fiha al-fadilah dan hilanglah kebajikan-kebajikan, keutamaan-keutamaan. Mereka sudah tidak punya rasa malu lagi. Orang yang orang yang membuka urutnya, mereka sudah hilang rasa malunya. Fasatrul aurah kau 'alal fadilatil wal akhlaq. Fasatrul aurat adalah merupakan melestarikan kemuliaan dari akhlak mulia ولهذا يحرص الشيطان على إغرار بني آدم بكشف أوراتهم dengan ini syaitan begitu gigih menggoda Bani Adam untuk membuka auratnya. Nah. Waqad haddarna Allah minhu fi qoulihi ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah, memperingatkan Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasuhuma liyuriyahuma sawatihima." Ya bani Adam, janganlah kalian tertipu dengan tipu daya syaitan yang telah mengeluarkan kedua abawaikum ibu bapamu yaitu Adam dan Hawa minal jannah dari jannah yanziu anhuma libasuhuma yang melepas keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan nah memperlihatkan kepada keduanya auratnya nah wal kashful aurat maikadatu syaitan bahwa kashful aurat adalah merupakan tipu daya syaitaniyah qad waqa'a fiha katsirun minal mujtama'il basyariyah al-yawm yang telah terjadi banyak sekali pada masyarakat pada hari ini. Nah. Wa rubbama yusammuna dzalika ruqiyan wa tafannunan. Bahkan mereka mengatakan bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang modern. Dan juga mereka mengatakan tafannunan ini merupakan perkara yang seni. Telanjang di luar mereka mengatakan ini modern. Ini seni. Nah, telana satunya panjang, satunya pendek. Atau memakai sesuatu robek-robek lain sebagainya. Ini seni. Nah, padahal itu merupakan bukan seni tapi tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Fatakawwanat nawadil urah dan mereka membuat klub-klub untuk memperlihatkan aurat, klub diskotik lain sebagainya. Nah, dalam rangka membuka aurat mereka. Fatafasya suhur fin nisa. Bahkan wanita itu membuka aurat-aurat mereka. Fa'uridat adzaduhunna amamar rijal bila haya'in wala khajal mereka membuka, memamerkan tubuh-tubuh mereka di depan laki-laki. Bila hayain wala khajal. Dengan tanpa rasa malu dan tanpa sungkan. Dibuka auratnya mereka tanpa rasa malu. Nah. Baik. Pembahasan satu aurat insyaallah taala kita akan bahas besok hari. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. نقتفي هنا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته